Semoga khidbah di siang hari yang mulia ini menjadi khidbah yang mubarakah dan nantinya akan menuju gelar perkawinan yang penuh barokah dan nantinya juga akan menjadi jodoh yang diridhoi oleh Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita segenap Bani Adam untuk menjalani suatu hal perbuatan yang sebagai kodrat manusia yaitu pernikahan di mana Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya mengatakan wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita melaksanakan pernikahan dan Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki daripada pernikahan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menjamin adalah yang memiliki gudang rizki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man taraka tazwij makhafatal ilah bu'itha al qiyamah maktubun baina ainai aisun min rahmatillah. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan pernikahan takut nantinya gimana ngasih nafkah Sedangkan Allah udah jamin tapi dia masih takut Dibangkitkan nanti kelak di yaumil kiamah Dan nantinya di antara kedua mata tertulis Aisun min rahmatillah Orang yang putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu dengan pernikahan Allah membuka rizki dengan pernikahan Allah membuka berkah daripada rizki dalam kehidupan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rizki nantinya kedua mempelai dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin dalam majelis yang mulia ini pula kita sama-sama membaca kiraat Maulid di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana menunjukkan kegembiraan kita nggak lain dan nggak bukan nyambung dengan yang memberi kegembiraan di dunia dan akhirat kelak yaitu baginda Muhammad Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Dikala di siang hari yang mulia ini kita berkumpul untuk melihat pernikahan di antara kedua mempelai maka kita telah mendengar di mana baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita wahai para auliaul umur wahai kita yang udah jadi bapak kita ntar punya anak Rasul mengingatkan idaja aku mantar dinahu wa khuluquhu fazawwijhu kalau udah datang seorang di antara kalian yang dimana orang tersebut kau telah ridhoi agamanya dan akhlaknya wa fi riwayah dalam sebagian riwayat dikatakan mantar daunahu khuluqahu wa amanatahu, akhlaknya dan amanahnya fazawwijhu. Maka cepatkan kawin, cepat kawinkan anak tersebut. Karena sesungguhnya yang mempunyai landasan dalam kita menikahkan adalah dua hal. Yang pertama adil. Apabila datang kepada kita orang yang kita ridhoi agamanya, yang kita ridhoi akidahnya, yang kita ridhoi pemahamannya, at tardawnahu di sini para salaf mengatakan bukan tardawnah nahnu, walakin ma yardha bihi sayyidul mursalin. Yang diridhoi oleh Rasul nantinya si anak tersebut. Kalau datang seseorang yang akidahnya diridhoi oleh Sayyidina Ja'far Sadiq, yang diridhoi oleh Imam Muhammad Al-Bagir, yang diridhoi oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Mugaddam, yang diridhoi oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, fazawwijhu kalau udah datang orang seperti itu, berikan anak kita. Karena insya Allah para salaf dan leluhurnya akan ridho kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, wahulukohu. Yang kedua, kalau kita ridhoi akhlaknya. Nih kadang zaman sekarang udah nggak lihat lagi yang namanya akhlak. Pokoknya datang seorang laki-laki yang fal faliyadubillah kadang pecandu narkoba. Tapi kalau punya uang ya bismillah. Kadang anak dibuat dispekulasi dikasihkan. Insya Allah asa ya tuh <coughs> diberikan itu anak dan mengatakan semoga nanti taubat. Coba lihat Sayyidina Sa'id Ibn Musayyib, Sayyidut Tabi'ina inda ahli Madinah. Beliau adalah pemimpin para tabi'in di Madinah. Mempunyai seorang putri yang mendapat tarbiyah dari beliau, Mempunyai seorang putri yang mendapat taklim langsung dari beliau, seorang yang mengambil ilmu langsung kepada sahabat Rasulullah dan melalui baginda Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Suatu saat anak Malik bin Marwan datang untuk khidbah menunang anak, meminang anak beliau. Akan tetapi apa jawabannya? Tahu kalau itu keluarga pejabat, makanannya semua dimakan. Yang haram juga dimakan, yang dolim juga dilakukan. Beliau hanya mengatakan, La uridu ana wala binti musalsalaini ila jahannam. Jawaban beliau aku nggak mau dan anakku nanti digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surganya Allah, masukkan jahanam ataupun nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Marwan anaknya minta ditolak Walaupun kekayaannya udah nggak bisa diukur, jabatannya tinggi juga nggak bisa diukur, tetapi karena beliau memegang akhlaknya, memegang bagaimana agamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah beliau menolak, datang seseorang murid beliau. Murid beliau yang suka ngaji dengan beliau. Suatu saat ketika datang bertanya sang guru, "Wahai anak, wahai muridku, sudah beberapa saat aku nggak kelihatan engkau di majelis. Beliau pun mengatakan, betul wahai guruku, sudah sekitar 10 hari ini aku nggak hadir karena istriku meninggal dunia. Kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Wali malam nih, kenapa nggak ngasih kabar aku kalau istriku meninggal?" Dijawab oleh beliau, "Wahai guruku Sa'id, kalau aku ntar kabarin kamu kalau sesungguhnya istriku meninggal, aku takut kalau kau nanti sibuk dengan jenazah yang istriku hingga nanti majelis taklim libur gara-gara aku." Ini lihat, seseorang yang mengambil ilim, mementingkan ilmu ngaji, sampai takut ngabarin istrinya meninggal, takut kalau majelis taklimnya libur. Kalau kita sekarang gerimis udah majelis taklim libur. Ini istri meninggal nggak dibilangin, saking takutnya nanti orang-orang lain nggak dapat ilmu dari Sa'id ibn Musayyib. Kemudian ketika lihat bagaimana seorang tersebut mempunyai mempunyai semangat nuntut ilmu, beliau pun langsung kembali kepada anaknya dan berkata, "Wahai anakku, Tadi Malik bin Marwan anaknya Minang, Aku tolak tapi sekarang ini Duda. Duda senang dengan kamu tapi ingat, dia orang talibul ilim, dia penuntut ilmu, dia yang mempunyai warisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang anak mengatakan, "Ana rodi itu bimater ya abi." Aku ridho dengan apa yang kau ridhoi wahai ayahku. Kemudian dikawinkanlah putri yang cantik yang habis diminta pejabat ditolak dengan seorang duda tapi mereka mempunyai suatu kedudukan yaitu pewaris baginda Muhammad Shallallahu Alaihi iya. wasallam. Tapi diriwayatkan setelah kawin malah seminggu nggak hadir. Said malah justru geram. Eh, setelah aku kawinkan malah justru nggak hadir majelis. Ketika dipanggil, sang murid tersebut mengatakan, udah aku kawinin dengan anakku kok malah libur taklimnya. Beliau pun menjawab, wahai orang wahai mertuaku, ya Syekhi Said, eh. iklam bi anna ilpak bi anni wajatu ilmak fi bintik Aku sudah dapat ilmumu semua terpraktekkan pada anak putrimu yang dimana ilmu dan tarbiyah orang tuanya yang masuk meresap kepada sang anak tersebut. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Lihat dulu siapa yang mau meminang anak kita Orang baikkah Orang yang mempunyai nasab muliakah mereka Karena sesungguhnya itu mempunyai pengaruh Sebagaimana Rasul mengatakan Fa'innal irqadasas Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berjalan ketika beliau jadi khalifah beliau berjalan di suatu malam. Ketika jalan suatu malam, beliau melihat mendengar ada seseorang ada perempuan, ibu dan anak yang lagi berbincang-bincang. Kemudian beliau mendekatkan telinganya ke rumah tersebut dan mendengar seorang anak yang berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan kau campur susu tersebut dengan air, itu haram." Dijawab oleh ibunya, "Wahai binti, wahai anakku, fa Umar bin Khattab lam yarona." Jangan khawatir, Umar bin Khattab nggak bakal ngelihat maka dijawab lagi oleh pintu Anak yang solehah tadi menjawab Naam, wah betul wahai ibuku Lam yara Umar bin Khattab Walakin Rabbu Umar bin Khattab yarana Tuhannya Umar bin Khattab yang lihat kita Intahaj Ketika melihat hal tersebut Langsung Umar bin Khattab pun teriak Mengetuk pintu rumah tersebut Siapa putri yang tadi mengatakan hal tersebut? Kemudian ketika dilihat putrinya mengatakan hal tersebut Inilah orang yang amanah Inilah yang paling pantas untuk mendatangkan duriyah yang soleh dan soleha. Ketika itu pun beliau pulang sampai rumahnya, fada'a auladahu, dipanggil anak-anaknya Sayyidina Umar bin Khattab dan mengatakan, wahai anak-anakku, aku lihat seorang yang soleha. Ini bibit yang mulia untuk anak keturunan kalian. Faman minkum yataqaddam. Siapa di antara kalian yang mau menggunakan kesempatan ini untuk kawin? Fasakatu, dilihat anak penjual susu, nggak ada martabat tinggi, mereka pada diam maka Umar bin Khattab pun mengatakan fa'in lam tatabadamu fa'atabadam. Ya akhir saja akhir. Beliau mengatakan kalau nggak ada yang maju, anak yang maju, anak yang kawin. Kemudian Asim anak Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu mengatakan anak atagadam ya Abi. Beliau pun yang ngawinin. Setelah dikawin si anak penjual susu tersebut oleh Sayyidina Asim anak Umar bin Khattab punya anak namanya Laila. Laila dikawin oleh Abdul Aziz punya anak Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang disepakati ummah, tiada lain karena mempunyai bibit yang mulia dari seseorang yang amanah. Maka daripada itu perlu untuk betul-betul kita mengambil seorang untuk menjadi menantu adalah orang orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang amanat, orang yang mengerti ilmu, yang mempunyai bagian dari warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Alhamdulillah di antara kita yang baru saja kita lihat khidbahnya dan di antara kita juga ada al-akh Hasan Assegaf yang di mana beliau alhamdulillah telah diterima oleh keluarga Al-Habib almarhum Saleh bin Ali Al-Haddar Semoga insya Allah pernikahan menjadi pernikahan yang berkah dan nanti juga memberikan keturunan yang soleh dan solehah dan semoga Allah memberi memperbanyak dari keturunannya yang baik-baik sebagaimana doanya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikala mengawinkan putri beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya dan para siban diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kepada Ustaz Hasan Baharun wal Habib Ali Al-Muhdar Ali bin Saleh Al-Muhdar semoga Allah memberikan panjang umur kepada kepada beliau berdua dan to untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dapat saya sampaikan melalui majelis yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat lil mutakallim wasame walhamdulillah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.